بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضاه الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد ويا أيها الحاضرون رحمني ورحمة الله أيها الطالب العلمي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para ikhwas sekalian Rahmani wa rahmatullah jami'an e, Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi yang cerah ini Alhamdulillah Kita bisa memulai kembali eh, Acara kita Ataupun kegiatan kita Dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW Yang mana ini adalah Insyaallah Ta'ala kita mengharapkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah jalan untuk menuju kemuliaan jalan untuk menuju kemenangan umat Islam yaitu dengan mempelajari ilmu, mengilmui sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu barang siapa yang menempuh jalan ilmu maka dia akan dimudahkan ke dalam surga. Maka para ikhwah sekalian rahimani wa rahmatullah <clears throat> Sebagaimana biasanya eh, Kita masih melanjutkan kitab yang kita mutalaah dan kita pelajari Yaitu sebuah kitab Fathul Qawil Matin Bisharfi Al-Bra'in Tatimatu Al-Khamsin Ditulis oleh Syekh Hamdul Mohsin bin Muhammad Al-Abad Al-Badr yang mana ini adalah syarah daripada kitab Arba'in Nawawi yang disempurnakan menjadi 50 oleh Imam Rajab al hanbali Para ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih membicarakan tentang hadis panjang yaitu yang terkenal dengan hadis Jibril. Yang mana hadis ini menerangkan secara global apa itu Islam dan apa itu al-iman yang mana ini harus diketahui oleh setiap kaum muslimin harus dipelajari oleh setiap kaum muslimin yang dia telah mengikrarkan dirinya menjadi hamba Rabbul Alamin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ada poin-poin keimanan yang telah sudah kita bahas yang terakhir kita telah membahas yaitu aliman bil malaikah wal iman bil anbiya iman kepada malaikat dan iman kepada para nabi. Insyaallah hari ini akan kita selesaikan hadis yang panjang ini penjelasannya dan akan kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Ya. Kita telah sampai pada halaman 101 yaitu pada uh, al-iman bil yaumil akhir. Hari ini kita akan membahas beberapa poin yaitu tentang iman bil yaumil akhir. Nanti kita lanjutkan dengan iman bil qada'i wal qadar. Nanti kita lanjutkan dengan apa yang dinamakan ihsan dan alamatul qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Empat poin ini ya akan kita bahas secara global karena ini adalah merupakan e, keimanan yang harus kita pelajari. Yang pertama kita lanjutkan tentang al-imanu bil yaumil akhir. Ya, kita dulu telah membahas yang namanya iman adalah tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi. Kita sebagai seorang beriman harus tasdik membenarkan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaumil akhir adanya hari akhir yaumil akhir adanya hari yang terakhir di dunia ini tidak seperti oleh ashabut tahriyin oleh orang-orang ateis. Mereka mengingkari adanya hari akhir. Jadi mereka meyakini bahwasanya dunia ini berlalu terus tanpa henti. Ya dari asalnya mereka sudah mengingkari adanya Allah Azza wa Tapi orang iman orang iman dia meyakini akan adanya hari akhir hari selesainya kehidupan dunia. Yaumul akhir. Yaitu dia meyakini dan membenarkan apa yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, Fima ba'dal mauti Apa yang akan terjadi setelah kita mati Jadi yang namanya yaumil akhir para ulama memberikan definisi ada yaumul akhir yang sifatnya akhir dunia ya, dunia ini fana akan hilang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ada yang dimaksud jamir akhir adalah akhiru ala nafsi asyakh akhir setiap manusia Maksudnya adalah setiap manusia mempunyai hari akhir yang dimaksud adalah al-maut wal ajal. Hari kematian. Ya. Makanya al-iman bil yaumil akhir ini cakupannya adalah apa namanya? mengimani sesuatu yang akan terjadi apa yang setel, uh, setelah orang itu meninggal dunia. Ya, karena perjalanan kita masih panjang sekali. Ada yaumul ada alam barzakh, ada yaumul mahsyar, ada al-mizan, ada as-sirat, ada al-haud, ya. Ada e, penyerahan kitab. Ayam kubur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sedang menceritakan Fir'aun di belakang Fir'aun ada alam barzah setelah Fir'aun meninggal ya ini menunjukkan untuk am semua manusia kami warohim barzahun ada alam barzah sampai kapan wilayah yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan nah iman kepada hari akhir ini yaitu kita mengimani bahwasanya segala apa yang akan terjadi setelah kita meninggal Ya. Faqad ja'alallahu duwar darain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dua dar, dua kehidupan, atau dua tempat tinggal. Ya. ya. Ini yang menjadi harus kita imani dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tempat tinggal kita di dunia dan yang dua adalah di akhirat yang yang fasidubihi yang dibatasi bil mauti dengan kematian. Batasannya al-fasil baina ini ad ini al-mautu wa nafhu fis Kematian dan nanti ada tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Nanti di yaumil akhir, tiupan malaikat, bukan tiupan sangsakala yang ramai di internet kemarin ya, bukan. Bukan. Nanti ada dua apa ada sangsakala yang akan ditiup oleh malaikat yang mana pertama adalah sangsakala untuk mematikan apa menghancurkan semua ada yang ada di bumi ini. Dan nanti sangsakala akan ditiup kembali untuk membangkitkan semua manusia yang pernah hidup dan dihidupkan kembali. Nah, ini fasil bainad darwain jadi artinya kita meyakini bahwasanya ada dua alam yang terpisah, yang dipisahkan oleh kematian maupun yang dipisahkan oleh apa? Sangkakala tiupan, sangkakala yang ditiup oleh ditiup oleh malaikat nanti di jalan akhir. Ya. ya, karena orang mati itu meninggal itu bisa karena memang yang sudah hidup duluan dan dia habis umurnya bisa ada nanti kehidup, apa kematian yang secara merata seluruh dunia. Ya. Kematian ini ya, yang merata seluruh dunia dan menghancurkan segala sesuatu itu akan dialami hanya oleh kaum musyrikin dan kafir. Adapun orang beriman sebelum itu mereka telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Dengan adanya tiupan ruh angin yang harum baunya dan bisa mematikan semua orang beriman. Sehingga tinggallah dunia ini orang-orang yang kafir saja kepada Allah, Dan itulah yang akan mendengarkan sangkakala apa tiupan malaikat dalam kehancuran dunia. Ya. ya. Maka berpindahlah setelah itu menjadi yaumul amal berpindah menjadi yaumul jaza. Yaumul amal di dunia, yaumul jaza fil akhirah. Amal di dunia, pembalasan adalah di akhirat. Ya. ya. itu nanti dan ini yakin dan akan terjadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu itu akan binasa selain diri pribadi Allah Subhanahu wa taala wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti dalam kubur saya yakini bahwasanya di sana ada pertanyaan malaikat ya. Yang mana pertanyaan tersebut akan menentukan seorang baik dan buruknya nasib dia. Baik dan buruknya nasib dia. Yang ma'ruf pertanyaan adalah man rabbuka wa man wa madinuka. Ya. Siapa yang negeri ini, yang biasa diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan sa'adat fil qabr. Ya, akan diberi kebahagiaan, keluasan di kuburan dengan nikmat yang terkucur dari surga. Barang siapa yang tidak menjawab pertanyaan ini, madinu ma man rabbuka wa madinu man wa madinuka tiga pertanyaan ini maka dia apabila tidak menjawab akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana siksaannya itu bersumber dari api neraka. Dan tiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang tahu tentunya. Tahu tentang hakikat siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa nabinya dan tahu hakikat agamanya yang mana ketiga hal ini tidak akan bisa dapat kecuali dengan tulabul ilmi belajar mempelajarinya dan mengamalkannya di ketika di dunia Itulah Yamil Akhir secara global yang harus kita yakin. Dan Yamil Akhir ini termasuk juga hari yang diingkari oleh kafir Quraisy, musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Yaumul Akhir Kata saya di sini wa yadkhulu fil iman bi yaumil akhir al iman bil ba'thi wal hasyri was safa'ati wal haud wal hisab wal mizan was sirati wal jannati wan nari wa ghairi dhalika mimma jaa fil kitab was sunnah. Ini cakupannya. Dan termasuk iman kepada hari akhir adalah al iman bil ba'thi wal hasyri. Iman adanya kebangkitan hanya ke hari kebangkitan. Ya. Wal dan yaumul hasyar. Hasyar ini adalah eh, pada hari semua manusia dikumpulkan. Yang mana pernah saya ceritakan adanya syafaat ya. Syafaatul kubra. Syafaatul kubra yang mana semua manusia keadaan itu ditangguhkan di padang mahsyar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari nasib kelanjutannya. Mereka masih terkandung-kandung. Maka manusia ini ya, manusia yang tentunya mengikuti agama samawi itu agama samawi mereka pertama meminta syafaat pertolongan kepada Abu Lambiya, Abu Nas, ya, Abu Bashar itu Adam alaihissalam. Adam alaihissalam menolak karena dia itu pernah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pelanggaran-pelanggaran ketika di surga sehingga dia dilemparkan ke dunia. Kemudian minta kepada Nuh, kemudian minta kepada Ibrahim, Musa, dan selanjutnya semuanya menolak untuk memberikan syafaat sehingga para manusia semuanya datang kepada akhirul anbiya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan agar umatnya ditolong sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yaitu Ya Muhammad irfa'du syafa' Angkat kepalamu dan berilah syafaat mereka Baru manusia ada nasib kelanjutan Ini yaumul hasr Nanti yang akan kita alami semuanya Dan kalau kita melihat hadis-hadis yang ada Maka yaumul hasr ini pun Manusia itu apa namanya berbagai macam kondisi manusia ya e, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di yaumul hasr ini orang itu dimunculkan dihidupkan kembali sebagaimana aslinya ketika dia dilahirkan. Tidak berpakaian, tidak disunah. Berjalan sesuai dengan kadar apa yang mereka amalkan di antara mereka ada yang ya, ada yang berjalan dengan kakinya, di antara mereka ada yang berjalan dengan merayap, di antara mereka ada yang berjalan yang ditarik mukanya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Saya tidak Aisyah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau semuanya mereka itu tidak ada yang berpakaian dan telanjang, apakah mereka tidak saling melihat kepada temannya seperti di dunia ini? Aisyah membayangkan bahwasanya seandainya manusia semuanya dikumpulkan telanjang, maka apa yang akan terjadi? Apakah nggak malu melihatnya? Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu tidak pernah memikirkan kondisi temannya, akan tapi yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Bagaimana keadaan dia yang dialami ketika sebagai balasan ketika dia hidup di dunia. Ini adalah yang mulhasar, yang mulhasar dan kita akan mengalami semuanya. Kita akan mengalami semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada siksaan-siksaan yaumil yang nanti. Itulah hari akhir selalu. Dan ini harus kita iman dan kita yakini bahwasanya apa namanya e, manusia itu akan mengalami ini. Dan ini hak. Dan ini adalah hak. Yang mana faedahnya diantaranya adalah kita benar-benar apa namanya membuktikan dengan adanya seperti ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita itu ada ada tujuannya. Ya. Ada tujuan dan ada ujian. Ada tujuan dan ada ujian. Dengan dibuktikan apa? Dengan dibuktikan adanya yaumul fasl, hari pemisah antara hidup di dunia dengan nanti akan dihidupkan lagi di akhirat. Ya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar kepada kita itu menuntut ketika kita hidup yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini faedah. Makanya barang siapa yang senantiasa dia merenungi hari akhir, hari kematian, hari kematian, maka dia akan bertambah imannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang ziarah kubur. Nah, kuntunahai itu kuman ziaratul kubur, fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Fa tudak kirulil maut. Bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu adalah bisa mengingatkan kematian. Bisa mengingatkan kematian. Nah, itu adalah yang akhir. Yamil akhir dan ayat-ayat yang menunjukkan Eh, tentang ilmu akhir itu banyak sekali ya ila waqatil waqi'ah laisa li waqatiha kadibah al ataka hadisul ghasyiyah itu semuanya menunjukkan eh, apa namanya dalil-dalil tentang adanya hari akhir wasa'ah ya yaumus sa'ah istilah hari akhir itu banyak sekali ada yaumus sa'ah al ghasyiyah eh, apa namanya al qiyamah Nah, itu termasuk mana-mana daripada hari hari akhir. Dan kejadiannya pun ketika diceritakan oleh Al-Qur'an itu sangat mengerikan. Ya, dalam surat eh, An-Nabat pun banyak ya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya selanjutnya adalah al iman bil qadar. Ini salah satu keimanan yang harus kita imani yang wajib kita imani yaitu al-imanu bil qadar. Apa yang dimaksud dengan al-iman bil qadar? Al-iman bil qadar adalah kita membenarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu ya menentukan segala sesuatu apa yang ada sampai hari kiamat. Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala qad qadara kullama wa kainun ila yaumil qiyamah. Allah telah menentukan telah membuat apa namanya ketentuan apa yang terjadi nanti di yaumil apa di dunia ini sampai yaumil kiamat. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai nanti hari yaumil kiamat. Bahkan awal syai'in khalaqallahu al-qalam. Pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam. Kemudian Allah Subhanahu memerintahkan kepada kolam tersebut pena uktub tulislah ya, yang tertulis di lauhul mahfuz semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. ini banyak orang yang keliru dalam masalah aliman bil qadar ada di antara mereka yang mengimani bahwasanya yang berkaitan dengan masyiatillah ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan atau pelajari ketika kita telah mempelajari maratib atau urutan-urutan eh, apa yang harus kita imani tentang al-qadar biar kita tidak keliru. Walau ya. Walahu maratiba walahu marotibu arba'ah dan beriman kepada qadar takdir Allah Subhanahu wa taala ini mencakup empat hal mencakup empat hal. Ya. Siapa yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala Cakupannya adalah mencakup iman kepada empat hal tersebut. Bagian-bagian termasuk kategori iman kepada qadar. Yang pertama adalah ilmu Allah azalam wa kulli ma huwa kainun. Yang pertama adalah ilmu Allah. Al-ilmu. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui setiap apa yang ada. Setiap apa yang ada di dunia ini. Sampai daun yang berjatuhan pun itu tahta ilmillah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Ya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Allah bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak ada yang kosong daripada tiga ya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tepatnya artinya adalah ilmunya ini yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan satu kondisi apapun di dunia ini baik yang zahir maupun yang batin jadi maratib yang pertama adalah ilmu yang kedua kita kitabah tulisan adanya tulisan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kitabahu al-maqadir. Kitabatuhu al-maqadir yaitu tulisan. Sampai saya memindahkan tisu ini ke sini, saya balikkan ke sini, sudah ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau datang ke masjid, mau talabul ilmi, mau belajar, sudah ditulis. Kita menjadi orang Islam atau ada orang kafir, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu ada tulisannya. Kita mau yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja perbuatan yang kita lakukan sudah ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman dulu, ada. Adanya orang kafir, adanya orang mukmin, adanya orang maksiat, ada orang yang Islam, adanya orang yang taat, seorang yang ingkar semuanya ada tulisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga adalah masyiah. Berarti yang ketiga adalah masyiah. Itu apa? Setiap apa yang terjadi takdir yang telah Allah ketahui dan Allah tulis semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya terangkan tentang masya ini banyak yang e, salah persepsi tentang takdir ini. Karena sebagian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan orang kafir menjadi kehendaknya dan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala Lalu bagaimana kenapa mereka menjadi orang kafir? Nah, saya bahas. Nah, yang keempat, naratif yang keempat yang perlu diimani ketika kita iman qadar adalah wa khalaqallahu wa ijadi. Semuanya itu adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan oleh Allah. Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan di kulli ma qadarahu طبقا lima alimahu wa katabahu wa syahu wa syahu sebagaimana ini adalah konsekuensi daripada apa yang oleh Allah ketahui dan apa yang Allah tulis dan apa yang Allah kehendaki bahwasanya semua itu di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala empat hal tersebut adalah hal-hal yang marotib al-iman bil qadar maka orang khawatir tidak mengimani yang empat ini tidak benar imannya. Ya, tidak menunjukkan kebenaran ilmu iman. Ya. Jadi kita harus mempunyai empat martabat ini ketika mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya hilang dari empat ini maka dia belum sempurna, belum benar imannya. Misalnya tentang masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ada satu angkatan beliau berdakwah di Bengkulu. Ya, sampai suatu ketika pernah dia ngisi di salah satu masjid diusir. Setelah saya ngobrol-ngobrol, biasa ngisi di masjid-masjid yang lain, ngisi ilmu biasa di daerah Bengkulu karena beliau dapat orang istri sana di sana si taklim ngajar juga tapi salah satu masjid ada yang unik ketika baru pertama menyampaikan innal nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina sampai berkata may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ini hadis sahih kan Baru itu, beliau belum menyampaikan apa-apa, baru menerjemahkan apa yang dia sampaikan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa memberi petunjuknya. Salah satu jamaah ada yang protes. Katanya. Protes kenapa? Kalau yang atau karena orang awam mungkin ya atau ini hadis sahih belum mengimani karena hadis sahih dan lain sebagainya mereka mengatakan Allah tidak mungkin akan menyesatkan manusia ya. Allah tidak mungkin akan menyesatkan manusia karena apa seandainya Allah menyesatkan manusia berarti ini sifat yang kurang bagi Allah Allah berarti zalim ya. Allah berarti zalim Allah menciptakan manusia kemudian dia sesatkan kemudian dia siksa Pemahaman mereka seperti itu. Sehingga dijelaskan sama teman saya itu dengan pemahaman mashi atau qadar tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan. Makanya di sini kita beriman kepada qadar itu ceritanya sampai ya mungkin sampai hawa nafsu keluar sampai berdebat akhirnya bukan diusir tapi besok tidak tidak boleh suruh isi lagi karena memahami usir itu bahwasanya memahamkan kepada jamaahnya bahwasanya Allah bisa menyesatkan manusia. Sedangkan yang dia pahami adalah Allah tidak mungkin menyesatkan manusia. Ya. Ini perlu diingat. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak mungkin menyesatkan manusia, berarti dia sama saja mengimani salah satu cabang daripada iman kepada qadar. Karena kesesatan manusia itu tahta masyiatillah. Diciptakan oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ada tulisannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin karena kurang apa namanya? Ya, kalau kurang ilmu seperti itu, tidak bisa memahami tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Karena masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala merupakan daripada iman bil qadar. Iman bil qadar. Ya. Cerita lain mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangkap seorang mencuri. Seorang mencuri pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditangkap oleh Umar bin Khattab ya. Dan dia mau dieksekusi karena mencurinya sudah sampai batas eksekusi, maka dia difonis dieksekusi dengan apa? Potong tangan. Sariq wa faktor wa tuqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Maka mencuri ini mau dipotong oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika mau dipotong, mati rata. Tunggu dulu, wahai Umar, wahai Khalifah. Tunggu dulu. Saya mencuri ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan saya mencuri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawab Umar? Apa jawab Umar? Saya memotong tangan kamu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, memotong tangkal kamu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam masalah ini kita harus bisa memposisikan ya. Memposisikan tentang masyiat kehendak Allah al-kauniyah ya. Kehendak Allah yang sifatnya kauni yang azali dan kehendak Allah yang syar'iyah. Maksudnya apa? Kita harus paham ini. Jadi kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak manusia. Yang kehendak manusia itu cuma satu. Ya. Kalau kita manusia ya, tidak mungkin ada dua kehendak. Misalnya eh, saya pengen sesuatu, tapi ada kehendak lain. Biasanya kalau kita punya satu kehendak, ya itu kehendaknya. Tapi kehendak Allah lain. Allah punya dua kehendak. Kauniyah yaitu kehendak Allah secara kauni yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah azali yang ditulis pada 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini pun kehendak Allah, masyiah Allah. Tapi Allah juga punya kehendak masyiah yang namanya apa namanya masyiah syar'i. Ya, takdir Allah yang sifat apa kehendak Allah syar'i yaitu kehendak agama. Kehendak agama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu nggak boleh mencuri. Ini kehendak Allah juga. Lalu apakah nggak bertentangan dengan kehendak yang pertama? Allah daripada pertama telah menghendaki manusia ini terjadi akan terjadi. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang syar'i. Kamu tidak Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia yang berakal ini untuk mencuri misalnya. Ini kehendak Allah syar'i. Secara agama dilarang oleh Allah Apakah tidak bertentangan? Maka hal ini tidak bertentangan. Iya. Kenapa jawabannya? Kenapa? Karena manusia itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk berke, berkehendak untuk memilih untuk memilih manusia bukan majbur bukan majbur itu bukan seperti makhluk yang mati ya, ini begini tapi enggak kita diberi kemenangan untuk memilih terus yang kedua Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hujah memberikan petunjuk adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi orang yang ingin mendapatkan kehendak Allah secara syar'i, secara agama. Manusia bisa memilih. Makanya ketika ada sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, untuk apa kita berbuat taat? Toh semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepas saja, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa. Rasulullah mengatakan apa? i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramallah sesuai dengan pengetahuan kamu apa yang berarti oleh Allah Subhanahu wa taala secara agama wa kullun dan segala sesuatu khuliqa apa muyassarun lima khuliqa akan dimudahkan terhadap apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau sholat, berbuat ingkar, maksiat dan itu kamu lakukan berarti kamu akan dimudahkan untuk menuju kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli ahli maksiat. Tapi kalau kamu bisa berbuat memilih, berbuat taat, maka kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli yang taat. Nah, tidak ada kontradiksi di situ. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni yaitu yang azali yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya kehendak Allah syar'i yang mana yang mana kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah secara kauni. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Makanya ketika orang berhujat, lah ngapain saya sholat? Saya sudah ditakdirkan menjadi orang maksiat. Orang yang nggak sholat, ini takdir Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Berarti dia itu sama sesok tahu, sok tahu apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kita punya pilihan oleh Allah, diberi kehendak dan diberi petunjuk adanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad adalah hujah buat kita. Nah, tidak ada hujah lagi setelah adanya risalah Rasul. Dan tidak bisa nanti dia kemuliaan ya Allah, saya menjadi ingin maksiat karena kehendakmu. Ya memang kehendak saya. Tapi kamu saya kasih pilihan dan kamu tidak tahu apa yang menjadi kehendak saya dan kamu itu bisa memilih mana yang menjadi kehendak saya setelah syar'i yang mana akan mengantarkan kamu ke surga. Inilah masalah memang kepada takdir yang berkaitan dengan masya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah ini e, kalau kita melihat pemahaman manusia dalam masalah takdir, manusia itu terbagi menjadi tiga tiga hal atau tiga keadaan. Yang pertama adalah qadariyah, yang kedua adalah jabariyah, yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau qadariyah mengatakan tentang eh, takdir ini, qadariyah bahwasanya manusia kehendak manusia itu di luar kendali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia diciptakan ya diciptakan silahkan berkehendak tapi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang Qadariyah mengatakan seperti ini. Diciptakan silahkan berkehendak. Ya enggak ada urusannya. Enggak ada ta'aluk masyiah, tidak ada keterkaitan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak manusia, enggak ada peran perang kehendak Allah terhadap manusia nggak ada orang kafir manusia. Orang Jabariyah sebaliknya. Orang Jabariyah sebaliknya. Semua kita itu langkah kita itu kita tidak punya kehendak, tidak punya keinginan dan tidak punya pilihan. Semua dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang Jabariyah mengatakan bahwasanya eh, orang yang maksiat pun karena apa namanya? dia berhujah dengan maksiat karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang bersimpang. Kan tapi ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengahnya. Ya. Kehendak manusia, kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia mempunyai pilihan untuk bisa berbuat sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, secara apa namanya? agama. Memang semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang menjadi maksiat atau menjadi kafir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia pun diberi wewenang kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil dan adanya irsalir rusul, adanya utusan, adanya ajaran Islam agar manusia itu bisa memilih sehingga dia bisa mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan diarahkan dan dia menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi petunjuk orang yang diberi petunjuk nah ini cara memahami daripada aliman bil qadar jadi tidak ada tidak bisa lagi orang untuk bermaksiat dia berhujah dengan apa takdir Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan maksiat ini adalah takdir Allah ini adalah masyiah yang benar ini adalah telah ditulis oleh saya nggak mau sholat karena dari ditulis saya menjadi orang maksiat ya maka dia akan dimudahkan untuk menjadi orang maksiat. Memang itu takdir Allah, tapi takdir secara kauni. Ya. Apa bedanya antara takdir kauni dengan takdir syar'i? Ya. Takdir kauni diantaranya adalah semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu dicintai apa masyiah ya. Keinginan kauni, masyiah Allah kauni, semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. kehendak Allah Subhanahu wa taala secara azali secara kauni yang sudah ada sebelumnya itu belum tentu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah waktu itu menghendaki orang kafir, adanya orang kafir, adanya orang maksiat, adanya orang ingkar, itu adalah dalam rangka sesuai hikmah diciptakannya. Ya, belum tentu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehendak Allah secara syar, secara syar'i, secara agama, secara din, itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki adanya orang Islam. Allah menghendaki orang itu sholat. Allah menghendaki itu berbuat taat. Allah menghendaki apalagi semua ketaatan, ketakwaan, iman dan lain sebagainya. Ini namanya kehendak Allah secara syar'i yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak kauni Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditekan berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki ataupun menciptakan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang ada. Memang ada dan ini adalah hikmah hikmah diciptakannya manusia. Ya. Dan kita mengetahui hikmah kenapa kehendak Allah seperti ini terbatas pengetahuan kita. Kita dituntut untuk mengimani, bukan untuk menggali. Walaupun hikmah-hikmah positif boleh kita gali untuk menambahkan iman. Contohnya, adanya orang kafir. Ini banyak hikmahnya. Orang muslim jadi makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim jadi mempunyai pahala adanya perang, adanya berdakwah, adanya itu sebuah hikmah dibalik kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang maksiat, kalau ada orang maksiat, ada orang yang taat. Itu hikmah punya hikmah masing-masing. Adanya orang maksiat, orang taat adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia menjadi orang baik semua, orang baik semua. Bisa saja Allah bisa seperti dan saat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa mengendaki kepada setiap manusia apa yang Allah Subhanahu ini inginkan sebagai zat Rabbul Alamin yang harus wajib disembah oleh pencipt, penciptanya. Ya, penciptanya. Dan ini dibahas kehendak Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap takdir Allah Subhanahu wa taala secara kauni, ya, secara kauni atau apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala serta ini itu tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kehendak Allah secara syar'i itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa al iman bi hadhihi al maratib wa i'tiqad anna kulla syai'in masya'a Allah la budda min wujudihi. Ya, makanya wajib dari empat hal tersebut kita mengamini ilmu Allah Subhanahu wa taala, tulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz Masya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir adalah semuanya adalah diciptakan di apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan. Al-ilmu, kitabah, masyiah dan khalaq. Ini adalah marotib atau tingkatan tingkatan daripada iman kepada kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bahas biar kita selesaikan bahwasanya eh, dalam hadis yang panjang ini yang terakhir tentang pembahasan al-ihsan dan Alamah kiamat. Eh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab selesai tentang iman, maka malaikat Jibril yang dia yang beliau ini menjadi manusia yang datang kepada menjadi menjelma menjadi manusia dan mengajarkan agamanya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil ihsan ya Rasulullah beritahulah tentang ihsan ini adalah maratib yang tertinggi bagi orang yang sudah beriman dan berislam dari awal adalah Islam maratib yang pertama adalah Islam yang kedua adalah iman maratib yang tertinggi adalah sampai derajat ihsan makanya di sini yang ihsan ya, a'la darajah orang yang sudah ihsan ihsan itu apa yaitu sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak melihat apa walaupun engkau tidak melihatnya tapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya jadi ini derajat yang tinggi orang yang beriman, orang yang sudah masuk Islam adalah ihsan. Nah, beribadah kepada Allah seakan-akan dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah a'la darajat, derajat yang tertinggi ya daripada orang yang Islam, iman maupun apa namanya nah, daripada Islam maupun cuman beriman. Wa kullu mu'minin muslimun. Nah, setiap orang yang mukmin dia dalam Islam. Wa kullu muhsinin mu'minun muslimun. Dan setiap orang yang muhsin, ihsan, dia adalah orang yang mukmin dan orang muslim. Wa laisa kullu muslimin mu'minan muhsinan. Dan belum tentu orang itu Islam. Ini apabila makna Islam dan iman kita sendiri-sendirikan gitu ya. Dan setiap belum tentu Orang yang berislam itu dia beriman dan ihsan. Karena bisa jadi Islamnya cuma Islam KTP misalnya. KTP, belajar, nggak tahu apa yang harus iman, cuma Islam-Islam saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang Arab kan, orang Waqalatil Arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Falam yadkhulul iman imanu fi qulubikum. Orang Arab, orang Ajam, orang apa namanya Badui mengatakan, "Amanah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Qul lam tu'minu katakanlah kalian belum beriman. Tapi apa? Kalian baru masuk is Islam. baru masuk Islam tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Karena itu adalah makna iman dan Islam yang berbeda. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia mempelajari ilmunya, mempelajarinya, mengimani lalu dia menjadi orang yang beriman setelah dia beriman dia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah maka naik derajatnya adalah mendapatkan ihsan betul Allah karena kata rohu fa illam fa illam takun taruhu fa ya Allah ya. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya walaupun kau tidak melihatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ini derajat yang paling tinggi yaitu orang yang ihsan yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullahi taala. Itu hanya derajat dan e, apa namanya? Ini adalah yang selanjutnya bahwasanya malaikat Jibril itu menanyakan lagi tentang hari kiamat. E, mengembalikan tentang iman kepada hari kiamat bahwasanya menanyakan kapan terjadi hari kiamat maka Rasulullah apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mal mas'ulu bi'alami minas ya. bukan orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang ber, bertanya artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk menjawab kapan terjadinya hari kiamat dengan jawaban apa bahwasanya orang yang bertanya yaitu malaikat Jibril lebih tahu daripada orang yang di, ditanya Rasulullah menyerah dalam hal ini ini menunjukkan bahwasanya fama ya'lamul ghaiba illallah. Tidak tahu yang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah pun tidak tahu hal yang gaib. Ya. Sampai Rasulullah pun nggak tahu masalah hal ihwal gaib yang belum terjadi. Makanya aneh sekarang kalau ada orang yang tahu hal gaib. Dan aneh juga orang yang masih datang kepada orang yang mengaku tahu hal ihwal gaib aneh ya kehilangan dompet kehilangan HP kehilangan ini cari yang ketemu datangnya kepada orang yang mengaku bisa mengetahui hal yang gaib padahal tidak ada yang tahu gaib makanya termasuk alamah daripada itu adalah kahin padahal dia mengaku tahu yang gaib Rasulullah SAW di sini pun ya, dia statusnya sebagai Rasulullah, utusan Allah tentang masalah gaib dia tidak tahu. Ada pertanyaan, loh, kok Rasulullah nanti tahu tentang alamat kiamat? Nanti ya, akan adanya Dajjal, akan adanya Nabi Isa turun, akan adanya tanda-tanda hari kiamat yang banyak. Akan turun. Kok Rasulullah tahu diterang kepada manusia? Kita katakan bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang yang gaib, tapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada manusia berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan artinya Rasulullah mengatakan yang khair bukan, tapi berdasarkan pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah sendiri menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang terucap dari Nabi itu adalah dari hawa nafsu akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan. Artinya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbirni 'an as-sa'ah qala al-mas'ulu 'anha bi'alam bi'alam min as-sa'il. Ini menunjukkan bahwasanya ya, yang namanya hari akhir itu tidak ada yang tahu. Baik, baik akhir sukhra maupun kubra. Baik kematian seorang maupun nanti dari yang akhir yang kubro yang akan dibinasakan dunia ini. Tidak ada yang tahu. Umur kita berapa tidak diangkat. Umur dunia akan berapa tahun lagi tidak diangkat. tidak diangkat. Adapun prediksi-prediksi katanya dengan adanya apa namanya analisa rotasi bumi menjadi begini menjadi begini maka diperkirakan dari tahun sekian menjadi tahun sekian diperkirakan tahun sekian akan ada kehancuran di bumi dan di planet-planet itu hanya prediksi yang tidak menjamin kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha 'indahu ilmu as-saah. Ilmu saah adanya apa namanya? hari akhir hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa bisa memprediksinya. Ini iman kepada apa namanya? tentang masalah hari akhir. Akan tetapi setelah itu malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Akhbirni an amaratiha. Maka beritahulah kami tentang tanda tandanya Adapun tanda-tandanya itu memang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda-tanda yang berakhir itu terbagi dua. Ya, tanda-tanda yang yang berakhir itu terbagi dua. Ya, ada yang tanda itu qoribah min yaumil akhir sudah memang dekat dengan yaumil akhir seperti keluarnya matahari di barat adanya Dajjal, Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu turun, Nabi Isa itu tidak meninggal, ya. Karena cerita yang disampaikan oleh orang Yahudi Nasrani itu dusta. Ya. Dan Nabi Isa itu tidak dibunuh oleh orang Romawi, sudah dibunuh orang Romawi. Tapi apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebenaran ini Allah sampaikan Mama ma qataluhu Mama ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha Allah. Mereka orang Yahudi dan orang orang apa namanya? Yahudi orang Romawi ini tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya. Kalau dan Nabi Isa itu disalib itu bohong. Bal syubbiha ada sahabat Nabi Isa yang disubiha, diserutakan dengan Nabi Isa sehingga ditangkap sama mereka dan dibunuh dan disalib. Sehingga sampai sekarang mereka mempercayai bahwasanya Nabi Isa mati dibunuh oleh Romawi dan disalib. Ya, disalib. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka itu tidak membunuh dan tidak menyalibnya walakin syubbiha lahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala apa? mengangkat Nabi Isa yang mana sebagai tanda akan dekatnya Nabi akhir nanti Nabi Isa akan turun ya untuk membunuh Dajjal ini adalah alamat yang koribah dekat dengan hari akhir memang sudah dekat sekali munculnya terbit matahari dari barat dan Nabi Isa turun Nabi Isa katanya nanti keringnya sungai Efrat dan lain sebagainya nanti kita eh, bisa baca dalam tanda-tanda hari kiamat ada yang sifatnya makoblau sebelum dekat dan sudah terjadi sekarang ya. sifatnya tanda-tanda hari kiamat antaranya adalah eh, banyaknya wanita Terus ya seperti apa yang disampaikan dalam hadis ini, antalidal amatu rabbata yaitu seorang anak budak itu melahirkan robnya, tuannya. Orang budak dia dilahir, melahirkan tuannya. Jadi kalau seorang budak perempuan kalau dimiliki oleh seorang muslim itu menjadi hak muslim ya menjadi hak muslim dan itu boleh ya, di apa namanya diperlakukan sebagaimana apa namanya itu adalah milik orang muslim berbuat perempuan dan boleh di, di seperti istrinya di gaulinya di, dan sebagainya boleh dan di sini di antara amarahnya adalah antara dalam amat robbataha seorang amah budak perempuan ini melahirkan robbataha tuannya melahirkan tuannya nah wa kufatan dan apa namanya yang dimaksud antalidal amat rabbataha seorang budak itu melahirkan tuanya itu para ulama menafsirkan dari dua macam maksud ini maksud apabila ada seorang sudah dilahirkan oleh budaknya adalah yang pertama adalah kasratul futuhat wa qatrus sabab banyaknya peperangan dan banyaknya apa banyaknya eh, asabi ini adalah tawanan antara kaum muslimin dengan orang kafir berperang maka banyaknya tawan saking banyaknya tawan yang didapatkan orang muslim maka di sini ya, dan juga sebaliknya mungkin karena orang muslim kalah mendapatkan tawannya menjadi orang oleh orang kafir maka di sini budak-budak perempuan yang menjadi budak di sini bisa melahirkan tuannya setelah di apa namanya gauli oleh orang yang dimilikinya ini maknanya adalah kasratul futuhah Jadi ini sudah terjadi kata Syekh di sini e, dua hal ya tanda-tanda di sini sudah terjadi. Yang kedua adalah ditafsirkan dengan apa namanya e, dengan adanya banyaknya wujudnya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, ditafsirkan bahwa banyaknya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya wa husulul huquqi min al aulad li abaihim wa ummahatihim. Adanya hal kepada bapaknya dan ibunya. Ini maknanya amlalidal ahmatu rabbataha. Dan e, kedua makna tersebut tafsir oleh para ulama dan dikatakan e, apa namanya oleh Syekh di sini sudah sudah terjadi. Adapun yang selanjutnya adalah antara kufatul auratul ala tari'asha yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat bahwasanya orang yang telanjang kaki yang dia memelihara kambing ya mereka ambil ya walu nafil punya. mereka saling berlomba-lomba meninggikan bangunannya ya maksudnya apa di sini ya maksudnya adalah e, kata Syekh di sini mengatakan bahwasanya telah sedikitnya penghasilan orang yang ada di Badi orang yang di kampung ya, sehingga orang-orang yang biasa melihara kambing itu datang ke kota dan dia sukses di sana ya tetap walu nafil punya. Orang kampung sudah tidak mungkin lagi mendapatkan mukafaah di sana dan berusaha untuk merantau ke kota di sana bukan untuk mendapatkan apa bukan untuk mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hanya apa? untuk dunianya. Ya tatawalluna fil bunyan, sering meninggikan bangunan. Ini termasuk ciri-ciri daripada tanda hari hari kiamat. Ya tatawalluna fiha fil bana meninggikan bangunan Kata Syekh di sini wahatani al alamatani qad waqa'ata. Dua alamat tadi yang tadi al tali dalam amat rabbataha dan namanya tatawaluna fil dunya ini semuanya katanya sudah terjadi. Dan ini termasuk alamatul qiyamah yang apa namanya yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Tumman tolako falabis malian. Kemudian setelah itu malaikat Jibril intolako pergi dan e, berdiam sejenak para sahabat kebingungan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Umar ya Umar ada dari manusia apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi Nabi apa Umar radhiyallahu alaihi wasallam Allahu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Umar itu e, menyesuaikan kondisinya karena memang beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu siapa yang datang dan menyerahkan kepada ahlinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan punya hikmah kepada kita bahwasanya kalau kita tidak tahu ya, pada sesuatu hal maka apa namanya lebih baik kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih lebih tahu. <laughs> Makanya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada eh, Umar bin Khattab bahwasanya innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sebenarnya dia yang bertanya adalah mereka Jibril yang telah datang kepada kalian apa namanya mendatang mengajarkan agama agama kalian. Maka selesailah daripada hadis yang panjang ini serta keterangannya secara global bahwasanya simpulannya adalah di sini e, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam e, apa namanya mendapati malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia dan menanyakan segala sesuatunya tentang agama ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar orang-orang yang tahu di sekitar orang-orang yang di sekitarnya mengetahui tentang hakikat agama, agar iman, Islam, Islam iman dan al-ihsan serta apa yang menjadi konsekuensinya menjadi orang yang berislam, beriman dan ihsan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya ataupun faidah. Di sini ada 12 faidah insyaallah sudah kita sebutkan semuanya dari kemarin sambil kita eh, ketika kita menjelaskan masing-masing perkataan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga yaitu hadis Abdul Rahman bin Abdul Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, insya Allah pertemuan kali ini kita cukupkan sudah lewat waktu 10 menit. Maka ada pertanyaan pertanyaan kita pending ya minggu depan karena ini udah lewat 10 menit ya Insya Allah kita kumpulkan minggu depan Insya Allah rutin dan isi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh